رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Kasus Syubhat dan mohon maaf atas keterlambatan karena ada satu dan lain hal langsung saja kepada kitab lapas daripada mata daripada Kasus Syubhat berikut ini adalah fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka mengajak mereka kepada kalimat tauhid wahya la ilaha illallah kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah wal muradu min hadhihi kalimah ma'naha la mujarradu lafziha dan maksud daripada kalimat ini adalah maknanya Bukan hanya sekedar lapasnya Wal kufarul juhal Ya'lamuna anna murad Nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم بهذه kalimat dan orang-orang kufar al-juhal yang bodoh ya'lamuna mengerti anna murad Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalimah dengan kalimat ini huwa ifradullahi bitta'alluq dia adalah ifradullah mengisahkan Allah bitta'alluq dengan penyerahan diri dengan seluruh ketergantungan Ta'alluq makna dasarnya adalah ketergantungan. Ketergantungan kita hanya kepada Allah satu-satunya, penyerahan diri hanya kepada Allah satu-satunya. Maksud daripada kalimat ini adalah ifradullah bil ta'alluq. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ketergantungan, segala penyerahan diri. Wal kufru bima yu'badu min dunillah dan kufur ingkar dengan apa-apa yang diibadati min duni selainnya wal bara'atu minhu dan berlepas diri daripadanya fa innahu lamma qala lahum sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW tatkala berkata kepada mereka qulu la ilaha illallah ucapkan la ilaha illallah qalu mereka menjawab Aja'al al-alihata ilaha wahida Inna hadha la syai'un ujab Apakah Muhammad akan menjadikan Sesembahan yang banyak ini Ilah-ilah yang banyak ini Ilahan wahida Hanya menjadi ilah yang satu saja Inna hadha la syai'un ujab Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan Ikhwani wa khawati fidin setelah kita bahas pembahasan yang panjang yang lalu dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid dan seluruh para nabi dan para rasul berdakwah kepada tauhid. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mendatangi umat yang juga beribadah kepada Allah namun bercampur dengan peribadatan kepada selain Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kaum yang mengerti tauhid rububiyah dengan segala maknanya. Namun tersilap kaki mereka, terpeleset mereka dalam pemahaman tauhid uluhiyah. Akan tetapi pengetahuan mereka tentang rububiyah tidak diakui untuk menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap memerangi orang-orang kufar Quraisy walaupun mereka beribadah kepada Allah dan menyertakan sebahagian ibadah itu kepada selain Allah. Mereka kenal Allah, namun juga mereka menyerahkan sebahagian ibadah yang mereka persembahkan kepada Allah, mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa bahwa orang-orang tempat mereka menyembahkan ibadah mempersembahkan ibadah tersebut adalah orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga mereka yakini orang-orang tersebut mampu mendekatkan mereka kepada Allah dan tujuan mereka ketika mereka mendekatkan diri kepada orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala kepada benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan agar Allah mengabulkan doa mereka agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka mereka melalui perantara Itulah kesyirikan orang-orang kufar Quraisy. Namun pengakuan mereka kepada tauhid rububiyah dengan segala dalil yang telah kita bacakan pada kesempatan kita yang lalu tidak bermakna apapun dan tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan. Fahamlah kita akan makna daripada tauhid. Kita lanjutkan. Apa yang telah kita terjemahkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya maksud daripada kalimat ini adalah maknanya, bukan sekedar lafaznya. Ini kaidah penting. Ikhwani wa diajarkan oleh beliau pada lembaran yang sangat berharga ini bahwa ucapan la ilaha illallah ucapan daripada la ilaha illallah yang terpenting itu bukan hanya sekedar lafaznya lafaz saja tidak membantu seseorang keluar daripada jeratan kekufuran dan kesyirikan andai dalam peribadatan mereka mereka tidak mengaplikasikan apa yang dituntut oleh la ilaha illallah karena la ilaha illallah menuntut dua hal la ilaha illallah menuntut dua hal pertama hanya mengisahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tempat kita menyerahkan seluruh ketaatan dan ibadah. Tempat kita menyerahkan satu-satunya peribadatan kita hanya kepada Allah subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan la ilaha illallah yang pertama jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya maksud dan tujuan dalam beribadah. Dan tuntutan la ilaha illallah yang kedua ingkari, jauhi, tinggalkan kufur dengan seluruh yang diibadati selain Allah. Ingkari jauhi, tinggalkan seluruh ibadah yang bertujuan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada la ilaha illallah. Itu yang dimaksud. Itu yang diinginkan. Itu yang dituju oleh la ilaha illallah. Itu daripada orientasi la ilaha illallah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi dua poin tersebut. Yang dikenal oleh para ulama ahli akidah dengan sebutan rukun. Rukun-rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ada dua. Pertama, tetapkan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, ingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tidak cukup ucapan saja namun ternyata kita tidak memenuhi maksud dan tuntutannya. Apa yang kita ucapkan dengan lisan berbeda dengan apa yang kita amalkan dengan anggota tubuh itu berbeda. Dan itu tidak cukup berarti kita hanya melafazkannya saja tanpa mengamalkan apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Alangkah banyaknya saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang fasih dalam melafazkan la ilaha illallah. Namun giat juga melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Alangkah banyaknya kaum muslimin yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah akan tapi hatinya bergantung kepada selain Allah wa taala. Alangkah banyaknya orang yang fasih melafazkan la ilaha illallah akan tapi ketika memohon rezeki larinya kepada selain Allah wa taala. Hal-hal yang seperti ini ingin diingkari oleh beliau bahwa maksud daripada kalimat ini adalah maknanya, aplikasinya dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar melafazkannya, melafazkannya tanpa menjalankan apa yang diinginkan oleh makna la ilaha illallah tidak berarti sama sekali. Kita selalu mengulang-ulang kalimat bahwa orang yang berbeda ucapannya dengan apa yang dilakukannya berarti dia berbohong. Berarti dia apa? Berbohong. Berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Ketika lapas daripada mulutnya la ilaha illallah, sementara dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Maka ucapan tidak bernilai apapun apabila anggota tubuh mengingkarinya. Ucapan tidak bernilai apapun apabila anggota tubuh mengingkarinya. Artinya berbeda dengan apa yang diucapkan. Ketika lisan kita mengatakan La ilaha illallah Anggota tubuh kita melakukan kesyirikan Batal ucapan la ilaha illallah Tidak ada arti daripada la ilaha illallah itu sendiri Jadi maksud daripada kalimat ini kata beliau adalah maknanya. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalau kita kembali kepada istilah para ahli fikih, mereka menyebutkan ada sesuatu yang berbentuk sarana wasila. Ada sesuatu yang berbentuk gaya tujuan. Ada wasilah, sarana, ada gayah, tujuan, orientasi. La ilaha illallah adalah sarana menuju ibadah satu-satunya kepada Allah. Bukan dia tujuannya, bukan ucapan lapas itu tujuannya. Lapas itu mengajak kita adalah wasilah, jembatan menuju tujuan. La ilaha illallah adalah lapas yang mengajak kita sarana untuk menuju sebuah tujuan. Tujuannya adalah hanya Allah satu-satunya. Peribadatan kepada selain Allah. Maka orang yang hanya berpegang kepada wasilah, yang tidak mengantarkannya kepada gaya dan tujuan, dia tidak sampai-sampai. La ilaha illallah tidak menjadikan raannya untuk sampai kepada tujuan. Sesungguhnya apa yang dituju daripada la ilaha illallah tersebut Wal kufar, kita lanjutkan. Wal kufar juhal, orang-orang kufar yang bodoh. Yang zaman Rasulullah SAW diperangi. Ya'lamuna anna murad Nabi SAW hari kelima Mereka mengetahui maksud daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ini huwa adalah ifradullah di ta'alluq mengisahkan Allah dalam seluruh ketergantungan. Seluruh penyerahan ibadah Apapun yang kita butuhkan kepada Allah tetap kita mengadu. Wal kufru bima yu'badu min duni wal bara'atu min. Dan kufur terhadap apa-apa yang diibadati selainnya, selain Allah dan berlepas diri daripadanya. Orang kufar mengetahuinya. Dengan dalil ketika Nabi SAW innahu lamma qala lahum ketika Nabi SAW berkata kepada mereka la ilaha illallah mereka kaget dan mereka berkata aja'al al-alihata ilaha wahida dalam surat surat ayat 5 aja'al al-alihata ilaha wahida ketika Nabi Mujurul mereka mengucapkan la ilaha illallah mereka berkata apakah Muhammad akan menjadikan sesembahan yang banyak ini peribaratan yang banyak ini berhala-berhala yang banyak ini hanya menjadi satu saja di sini menunjukkan bahwa mereka paham ini menunjukkan barakah paham makna dan tuntutan daripada la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah menuntut mereka untuk mengikali seluruh peribadatan kepada selain Allah. Untuk mengikali hubal, lata, uzza, mana, dan seluruh. wa yahud, ya'uq, nazar, suwa, na Naila, Dan seluruh berhala-berhala yang masyhur yang ada di sekeliling Ka'bah yang diibarati oleh masing-masing kabilah tempat mereka mempergantungkan takarub dan wasilah mereka kepada Allah wa taala apakah semua ini harus dihapus dan hanya dijadikan rob yang satu ilah yang satu inna adalah syaitan rezeki ini sungguh sangat aneh sekali mereka paham la ilaha illallah karena mereka mengerti maknanya mereka paham la ilaha illallah karena mereka mengerti apa? maknanya. Mereka orang Arab. Mereka paham makna daripada bahasa mereka sendiri. Apatah lagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Arab sedang berada di puncak bahasa. Arab sedang berada di puncak bahasa. Sehingga mereka tahu benar tuntutan daripada la ilaha illallah harus kepada Allah satu-satunya, nggak boleh tempat yang lain. yang semua harus dihabiskan, dikikiskan Mereka paham betul. Dan itu yang membuat mereka tidak mau dan enggan. Itu yang membuat mereka enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena telah tertanam di dalam jiwa mereka kecintaan untuk mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Tertanam kesenangan kepada di dalam hati mereka, keyakinan kepada mereka bahwa tempat mereka menggantungkan doa, tempat mereka mempersembahkan nazar, tempat mereka mempersembahkan eh, persembahan-persembahan kurban tempat mereka menggantungkan tapayur tempat mereka mengundi nasib mereka apakah mereka pergi atau tidak pergi kebiasaan demi kebiasaan itu yang membuat mereka orang kufar kemudian enggan untuk mengikuti la ilaha illallah karena mereka tahu persis bahwa ini semua akan digigit semua akan ditinggalkan semua akan dijauhi hanya kepada Allah satu-satunya. Dan seperti yang telah dibahas pada kesempatan kita yang lalu, bahwa kesyirikan kalau sudah mendatar di dalam jiwa, susah untuk mengikisnya. Susah untuk mengikisnya. Orang-orang yang sudah senang memberikan sesajen kepada ini dan itu dan segala macam, penuh dengan keyakinan, susah untuk mengikisnya. Mereka yang sudah terbiasa dengan tangkal dan jimat, susah kalau ketinggalan tangkal dan jimatnya, susah mereka. Dan mereka akan merasa hidup mereka itu tidak aman dan nyaman kalau jimatnya ketinggalan. Coba lihat orang tua yang sudah biasa mengatakan jimat di tubuh bayinya. Ketika suatu saat ketinggalan itu jimat, dia tidak akan pernah tenang pergi dari rumahnya sampai pulang dengan selamat tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena sudah ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin ada makna daripada jimat itu, ada makna daripada ada tameng daripada tangkal tersebut yang akan menamini sang buah hatinya daripada hal yang tidak baik. Daripada sihir, daripada Ketika suatu saat dia lupa mematangkannya dan dia sudah keluar rumah, boleh jadi dia pulang lagi. Boleh jadi dia pulang lagi. Atau dia teruskan jalannya namun hatinya tidak pernah tenang. Berasa tidak akan pernah aman dia sampai tanggal itu menempel lagi di tubuh tersebut. Ini ketergantungan. Ketergantungan seperti ini yang dipikir Nabi Muhammad SAW dan dikikis oleh syariat Islam dengan makna la ilaha illallah. Ketergantungan rezeki para pedagang kepada jimat-jimat dan pakal mereka, kepada pesugihan mereka, keyakinan mereka bahwa laris dan tidak laris yang bergantung atau berapa hebatnya tangkal yang diberikan, jimat yang diberikan oleh orang-orang yang memberikannya. Keyakinan dan ketergantungan orang-orang yang menjaga jabatannya, melanggengkan kekuasaannya dengan orang-orang yang mereka yakini mampu melakukan itu. Sehingga ketika mereka diajak berpisah dari mereka total mereka tidak berani. Karena tergantung sudah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipikir. Orang-orang kufar ketika hendak pergi berjalan, bersafar, mereka pergi dulu ke sesembahan mereka. Kemudian kepada para penjaganya, mereka kemudian akan mengocok anak panah. Kalau anak panah keluar pergilah, mereka yakin bahwa perjalanan ini penuh dengan berkah. Bahwa keuntungan akan datang, perdagangan akan mulus, jalan di perjalanan akan aman, mereka pergi. Kalau kemudian yang keluar anak panah jangan pergi, hari itu mereka tidak jadi pergi. Kalau pun mereka pergi, hati mereka pasti berkecamuk. Merasa bahwa tidak akan pernah aman. Karena sesembahan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan jangan pergi. Apa beda ini dengan yang tadi? Apa beda ketergantungan orang kufar dengan berhalanya? Dengan ketergantungan orang-orang Islam yang menyatakan dirinya Islam dengan jimat dan tangkal. Ketergantungan ini yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia penuh dengan keyakinan. Kalau Allah belum mentakdirkan yang buruk tidak akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan sesuatu yang tidak ia senangi, maka itu tidak akan pernah terjadi. Walaupun manusia terkakak semuanya untuk mendatangkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan yang baik untuknya dia dapatkan hari ini, dia tidak akan dapatkan. Walaupun seluruh manusia di permukaan bumi sepakat untuk mendatangkan yang kebaikan tersebut kepada dirinya, Allah belum takdirkan tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan pedang di kepalanya, diletakkan pedang di kepalanya Kemudian berkata orang kufar tersebut, siapa yang bisa menghalangi kamu dari diriku sekarang ini? Siapa yang bisa menghalangimu dari pedang ini? Ali Tauhid berkata, Nabi Muhammad SAW, pedoman manusia berkata Allah, hanya Allah bisa. Kalau kita dalam posisi seperti itu, tidak sanggup kita mungkin berkata Allah. Nabi Muhammad SAW Pedang sudah di atas kepalanya. Siapa yang sanggup menghalangimu sekarang, wahai Muhammad? Dan dia menjawab Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilemparkan dalam api dari menara yang tinggi, di dalam tafsir dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepadanya dan mengatakan oleh Ibrahim, perintahkan aku aku sudah diizinkan oleh Allah untuk patuh dengan apa yang kamu perintahkan. Malaikat Jibril. fakta kita malaikat Jibril? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat Jibril dengan api yang kecil itu? Kecil untuk malaikat Jibril, besar untuk kita manusia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ketika itu, ketika hendak dilemparkan ke dalam api, ditawarkan oleh mereka Jibril tawaran, maka Jibril bisa saja memindahkan Nabi Ibrahim ke tempat yang lain. Maka Jibril bisa saja memadamkan api dalam sekejap. Namun Nabi Ibrahim hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan Nabi Ibrahim hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya kepada Nabi Ibrahim yang dikenang di dalam Al-Quran Al-Karim, dikenang dari zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, namun api tidak bisa membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim, api dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan takdir Allah Taala wa ta'ala. Karena ketergantungan yang kuat jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya Taala wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ketika membawa Bani Israel keluar dari kerajaannya Fir'aun, dari kawasan Fir'aun. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam dan yang lari daripada Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa dan kaumnya berhenti karena tempat lari sudah tidak ada mereka berada di pinggir laut. Sementara tidak ada kapal. Di depan mereka laut, laut tanpa laut tanpa kapal. Kemana hendak lari? Dan dari belakang sudah kelihatan Fir'aun dan para tentaranya akan mengejar mereka. Berkata orang-orang sekeliling Nabi Musa salam Inna lamudrakun kita pasti didapatkan, kita pasti bisa diubah oleh Fir'aun dan kaumnya. Kata Nabi Musa, kalla nggak mungkin. Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk lari dan pergi. Sekarang di depannya ada laut, hampa kapal. Di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa mengatakan nggak mungkin dapat. Subhanallah. Di saat seluruh kemampuan sarana prasarana dunia kosong, di saat seluruh kemungkinan untuk melarikan diri dan seluruh usaha habis, sehingga orang-orang sini Musa mengatakan, Inna la kita pasti didapatkan, kita pasti keuber. Nabi Musa mengatakan karena tidak mungkin ketergantungan yang luar biasa dari para nabi dan para rasul ulul azmi minar rusul. Enggak mungkin kita dapat. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekarang bersamaku ada Rob yang akan menunjukkan ku jalan untuk lari. Coba bayangkan kita akan lari dikejar orang di depan kita ada laut. Enggak ada tempat lari ke depan. Di belakang kita sudah mereka. Kemana kita mau lari? Nabi Musa sarana dan perasaan dunia tidak membuatnya lupa akan rohnya. Usaha-usaha tidak membuatnya lupa bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ahli tauhid orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah Nabi Musa mengatakan tidak mungkin inna ma'iya rabbi sayahdi bersamaku ada Rabb yang akan menunjukkanku jalan untuk lari subhanallah di depan laut di belakang Fir'aun dan pasukannya Ketika itulah turun perintah Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Laut terbelah. Laut terbelah. Menjadi dua belas jalan. dua belas jalan. Air kalau membelahnya ada suatu benteng, ada suatu bangunan. Itu wajar. Tapi laut terbelah tanpa ada sesuatu laut terbelah. dua belas jalan. Dan jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa itu kering. Di dalam Al-Quran diterangkan. basan. Sesuatu yang baru terpisah dari air harusnya apa? Basah. Tapi begitu terbelah. dua belas jalan. Jalan yang dua belas itu kering. Untuk ditempuh oleh Nabi Musa dan kaumnya fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu fiha wa la takhsha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lari daripada pengejaran orang kufar Quraisy, ketika lari dari pengejaran orang kufar Quraisy, lari ke puncak gunung yang sangat tinggi. Untuk naiknya saja butuh dua jam. Kita sekarang ini untuk naik ke atasnya butuh dua jam. Di atas Anara, di atas Bukit Tur dan Gua Tur Nabi Muhammad SAW bersembunyi bersama Abu Bakar. Orang Quraisy sudah sampai di puncak gunung. Dua jam pendakian ditempuh oleh mereka untuk mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaki mereka kelihatan di depan gua. Bukan gua, kalau gua dalam bahasa kita sesuatu yang berlubang di dalamnya lapang gitu. Itu hanya sebuah seperti sebuah batu yang berlubang. Nggak bisa sembunyi dari pandangan. Andai mereka jongkok saja ke bawah, ke, ke kakinya lihat ke dalam itu akan kelihatan dari Muhammad dan ya? dan Abu Bakar sehingga Abu Bakar sedih. Abu Bakar sedih. Dia merasa bahwa kita akan tertangkap. Karena puncak gunung yang dua jam didaki oleh orang Quraisy, apa mungkin mereka akan meninggalkan lubang itu tanpa melihat? Puncak gunung yang dua jam didaki oleh mereka untuk mencari Nabi Muhammad SAW, untuk memburu Nabi Muhammad SAW. Apa mungkin secara logika mereka akan meninggalkan melihat ada sebuah lubang, mereka sudah sampai di lubang luar itu. Mereka sudah berbincang-bincang apa mungkin Muhammad masuk ke dalam ini atau tidak. Apa mungkin menempuh dua jam pendakian gunung dan sekedar untuk melihat ke dalam gua, gua kecil, batu yang kosong di dalamnya ada kosong. Apa mungkin mereka akan meninggalkan? Logika nggak mungkin. Itu yang membuat Abu Bakar sedih. Kan logika manusiawinya mengatakan mereka pasti akan melihat ke dalam. Ketika itu apa yang dikatakan Nabi Muhammad imamnya para muwahhidi, imamnya orang-orang yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah dan bukan kepada asbab. Bukan kepada asbab. Bukan kepada usaha semata. Ketergantungan hanya kepada Allah. Usaha harus dijalankan. Buktinya Nabi Muhammad bersembunyi. Buktinya Nabi Muhammad SAW pergi bersembunyi, mendaki dua jam untuk bersembunyi. Usaha dijalankan, namun ketergantungan hanya kepada Allah. Sang pemilik satu-satunya keputusan di permukaan bumi itu apa yang terjadi. Kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, La tahzan. Jangan kamu sedih. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Kondisi yang sangat membuat seseorang yang berpikir logika, kondisi yang sangat membuat seseorang berpikir logika akan tertangkap, tidak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam di saat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Abu Bakar sang umat terbaik belum sampai kepada jenjang itu. Tidak sampai kepada titik itu. Dan tidak salah. Logika mengantarkan kita kepada pendapat seperti itu tidak salah. Akan tetapi para nabi dan para rasul posisi mereka dalam ketergantungan kepada Allah Taala taala di atas segala-galanya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makna kalimat la ilaha illallah. Dalam makna kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi hal seperti itu yang diingkari oleh orang kufar Quraisy dan mereka mengatakan apakah semuanya harus dihapuskan hanya kembali kepada Allah ilah yang satu ini suatu yang sangat aneh kita lanjutkan sedikit dan ini penting فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك Apabila engkau telah tahu bahwa sesungguhnya orang-orang juhal daripada orang-orang kufar di zaman Rasulullah SAW hidup berdakwah ya'rifuna dzalik mengetahui itu itu maksudnya adalah itu makna daripada la ilaha illallah apabila orang-orang kufar yang didawahi Nabi Muhammad mengerti makna la ilaha illallah yang seperti itu. Fal ajabu maka sungguh aneh sekali mimman yadda'i Islam dari orang-orang yang mendakwakan dirinya adalah umat Islam wa huwa la ya'rifu sementara dia tidak mengerti min tafsiri hadhihi kalimat tafsir dan makna daripada kalimat ini kalimat la ilaha illallah ini ma'arafahu juhalu kufar. Sementara itu diketahui oleh orang-orang juhalnya kufar. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu anna dzalika huwa bi hurufiha. Ketika mereka mengira bahwasanya maksud daripada itu hanya melafazkan huruf-hurufnya min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in al ma'ani tanpa adanya keyakinan hati untuk sesuatu daripada makna-makna yang terkandung di dalamnya. dan orang yang hebat di antara mereka bunuh mengira ada makna bahwa makna daripada la ilaha illallah la yakhluqu wala yarzuqu illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya kepada Allah. Wala yudabbirul amra illallah. Tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Itu orang yang pintar di kalangan mereka. Yang pintar yang mengatakan mana la ilallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah fala khaira fi rajulin. Tidak ada kebaikan pada seorang lelaki. Juhalul kufar a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan pada seorang lelaki muslim yang mana orang-orang juhal daripada orang kufar lebih tahu daripadanya makna la ilaha illallah. Kalau sudah mengerti kita, kata beliau kembali kita kepada apa yang kita terjemahkan tadi, bahwa orang kufar Quraisy mengetahui seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Rabi'ah. Dan seluruh orang-orang kufar Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham akan makna yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah Fir'aunnya umat ini. Mereka adalah Fir'aun Fir'aunnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengerti makna tersebut. Maka bagaimana mungkin ada orang Islam yang tidak mengerti makna la ilaha illallah? Aneh kalau kalau seandainya musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul mengerti makna la ilaha illallah sehingga mereka memerangi Nabi Muhammad. Karena kalau seandainya la ilaha illallah maknanya hanya sekedar tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, itu diakui oleh orang kafir. Seperti ayat-ayat yang telah kita bacakan pada kesempatan yang lalu. Kalau hanya itu makna la ilaha illallah, kalau hanya itu makna la ilaha illallah, orang kufar Quraisy mengakuinya. Ayat yang telah banyak yang telah kita bacakan pada dua pertemuan kita yang lalu, kalau saya tidak hilang Banyak ayat yang menerangkan bahwa orang kufar mengetahui yang menciptakan Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, yang memberi rezeki Allah, yang mengatur Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menciptakan mereka Allah, yang menghidupkan mematikan Allah, semuanya Allah. Kalau hanya itu makna la ilaha illallah. Maka mustahil Abu Jahal dan Abu Lahab memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanda bahwa makna la ilallah bukan itu saja. Walaupun itu tercakup di dalamnya. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu juga, bahwa tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah mengandung akan tauhid rububiyah dan tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Akan tetapi makna la ilallah tidak hanya itu. Makna yang penting daripada la ilallah tidak hanya itu. Walaupun itu ada di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Akan tetapi makna yang terpenting daripada la ilaha illallah. Seluruh ibadah. Tidak boleh untuk selain Allah. Seluruh ketergantungan manusia. Tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka heran. Kalau orang-orang yang menyatakan diri Islam tidak mengerti kalimat ini, yang dimengerti oleh orang-orang kufar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih heran lagi kalau dia bergelar ustaz. Lebih heran lagi kalau dia bergelar apa? Yang kemudian mengajak orang untuk mempersembahkan persembahan kepada selain Allah. Mengajak orang untuk memotong sesuatu selain Allah, menyembelih sesuatu untuk selain Allah taala. Mengajak orang untuk berbuat sihir, Mengajak orang untuk memberikan persembahan-persembahan kepada barang benda-benda keramat dan itu dianggap sebagai sebagai seorang orang alim. Hanya karena dia memakai jubah, hanya karena dia memakai tasbih yang besar dan serban di kepala. Atau banyaknya sekarang kaum muslimin di hipnotis hanya dengan jubah yang putih, hanya dengan serban di kepala, tasbih di tangan, padahal praktik perjalanan mereka tidak lebih dengan apa yang dipraktekkan oleh orang-orang yang berbaju hitam dan berkumis lebat, berambut panjang. Sama prakteknya persis. Cuman beda beda baju. Yang satu pakai baju hitam, wajahnya gelap, alisnya ditebalkan, kumisnya ditebalkan, rambutnya dipanjangkan. Yang satu klimis. Putih, bersih. Kayak jubah, pakai serban, tasbih di tangan. Prakteknya itu itu. Prakteknya itu itu. Subhanallah. Mereka mengira bahwa la ilaha illallah dengan mengucapkannya saja itulah makna daripada la ilaha illallah tidak benar. Tanpa meyakini dan ketergantungan hati, keyakinan hati akan maknanya. Maka tidak boleh kita hanya mengakui makna la ilaha illallah itu hanya sekedar tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tuntutan daripada tauhid rububiyah dan la ilaha illallah tuntutan yang adalah tauhid uluhiyah. Dan di dalamnya terkandung tauhid rububiyah bahwa hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya tempat kita mempersembahkan seluruh ibadah. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang mana orang kufar lebih mengerti makna la ilaha illallah daripada dirinya. Kalau orang sudah tidak mengerti tuntutan daripada la ilaha illallah, apa yang akan terjadi? Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Orang kalau sudah tidak paham makna la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam sesuatu yang dilarang oleh la ilaha illallah. Orang kalau sudah tidak paham makna la ilaha illallah, dia tidak merasa dirinya telah membatalkan la ilaha illallah dan ini berbahaya. Bahayanya ketika mereka tanpa sengaja karena ketidaktahuan, karena ketidakmengertian, akhirnya perbuatan mereka membatalkan, membatalkan makna la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Kalau itu terjadi dan dalam keadaan seperti itu, Allah memanggilnya, apa yang akan terjadi? Firman Allah tabaraka wa taala Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim tidak mengerti makna dan tuntutan daripada la ilaha illallah karena kalimat ini adalah fondasi utama syariat Islam pemisah antara kufur dan iman pemisah antara syirik dan tauhid, pemisah antara Islam dan tidak Islam. Kalimat ini. Kalimat ini. Dan bukan hanya ucapannya seperti yang ditekankan oleh pengarah, akan lebih makna dan tuntutan daripada la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan dengan beliau setelah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.